Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dan telah memberi contoh pada kita banyak dalam Al-Quran kisah bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang jujur dan hadirin yang dimuliakan Allah jujur adalah ahlak yang paling utama jujur adalah ahlak yang paling mulia gimana jujur ini termasuk salah satu daripada sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang diri Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah taala menyebutkan Allah Azza wa Jalla asdaqu qila Allah sampaikan dalam firman-Nya walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila lihat janji Allah azza wa jalla dan orang-orang yang mereka beriman mereka beramal saleh pastilah akan kami masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kata Allah azza wa jalla khalidina fiha mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Wa'dallahi haqqa. Ini janji Allah yang benar. Dan tidak ada yang lebih jujur dari Allah dalam ucapan. Siapa lagi yang lebih jujur dari Allah dalam ucapan? Allah tanya, adakah selain Allah lebih jujur? Tidak ada lagi yang lebih dari Allah dalam jujur. Hingga hadirin, ini sifat agung pada Allah Azza wa Jal. Dan Allah berikan sifat ini kepada orang-orang pilihan Allah itu para ambiya. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan pula dalam ayat yang lain tentang kisah para ambia adalah sosok orang-orang yang Allah pilih dan mereka diberi sifat dengan sifat ini. Sifat jujur ada pada mereka. Dan ingat ya fila barakallahu fikum akhlak adalah karunia Allah. Allah berikan kepada hamba yang Allah kendaki ahlakul karimah Sebagaimana Nabi katakan, Inna Allah qasama bainakum ahlakakum. Allah yang membagi di antara akhlak kalian manusia. Hingga Nabi contohkan dalam kita bercermin untuk kita membaca doa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah sebagaimana engkau telah bikin bagus ya bentuk diriku ini maka baguskan pula ahlaku ya Allah. Dan semua hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah Ahlak yang paling agung ialah diantaranya ahlak jujur ini yang menjadi ciri utama orang-orang mukmin dan membedakan antara mukmin dan munafik adalah ahlak yang ini hingga Allah menyeru kepada kita menyuruh kita berwasiat pada kita mukminin dalam surat Taubah 119 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ini Allah Azza wa Jal menyeruai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur jadilah kalian seperti mereka orang-orang yang jujur hadirin barakallahu fikum siapa yang dimaksudkan Allah Azza wa Jalla mereka dari umat ini adalah para sahabat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang mereka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin yang hak, mukmin yang benar-benar, mukmin sejati kata Allah. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabbnya wa maghfiratun bagi mereka ampunan wa rizqun karim bagi mereka ada rizki yang mulia itu surga Allah azza wajalla ini yang Allah maukan dari kita kaum mukminin supaya kita memiliki ahlak ini ahlak jujur dan wafila barakallahu fikum siapapun di antara kita yang bisa memiliki sifat ini ahlak ini laki-laki atau wanita sama Bukan hanya bagi kaum laki-laki jujur ini, wanita pun yang jujur sama. Allah sebutkan dalam suratul Ahzab ayat 35. Setelah Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai pada ayat wasadiqina wasadiqat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki yang jujur, wanita-wanita yang jujur, Allah janji bagi mereka ampunan dari Allah Azza wa Jal. Allah janji bagi mereka pahala yang besar. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fidin, a'azzana wa Sungguh kita semua tentunya ingin untuk mendapatkan perkara ini. Mintalah kepada Allah agar Allah bimbing kita masuk dalam golongan orang-orang yang jujur dan kita lihat dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah para ambia Kejujuran para ambia Kejujuran ahlak mereka sampai Allah puji Wadkur fil kitab Ibrahim Innahu kana siddiqan nabiyya Di surat Maryam ini Allah Azza wa Jalla sampaikan dan kalian sebut, kalian ingat, kalian baca dalam Alkitab tentang kisah Ibrahim Allah menyebutkan sifat beliau innahu kana siddiqan nabiyya sungguh dia Ibrahim adalah orang yang jujur dia seorang nabi ini sifat utama dari sifat rasul utusan Allah adalah kejujuran karena ini akan menjadi sumber kebaikan yang dari jujur ini tumbuh sekian kebaikan. Dan Allah memperingatkan kita dari dusta yang merupakan pangkal keburukan dan akan menumbuhkan sekian keburukan. Demikian pula Allah sebutkan wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya dan kalian baca kalian ingat, kalian sebut kisah Ismail dalam Alkitab. Dalam Al-Quran kalian baca. Lihat. Innahu kana sadiqal wa'di. Sungguh dia adalah orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang nabi. Itu pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah sebutkan واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا kalian sebut baca kisah Idris dalam Alkitab sungguh dia Idris alaihi salatu wassalam karena siddiqan nabiyya dia adalah seorang yang siddiq jujur dia adalah seorang nabi ini penegasan langsung dari Allah azza wajalla dan Allah sampaikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam hadirin beliau dengan jujurnya Allah angkat derajatnya di dunia Allah angkat derajatnya di akhirat sampai-sampai ketika raja Mesir ketika itu bermimpi dengan mimpi yang tidak bisa ditakwilkan oleh siapapun dari tukang takwil mimpi di zamannya orang yang pernah satu nasib di penjara bersama Nabi Yusuf. Dia mengadu pada raja bahwa ada seorang yang jujur yang bisa menakwilkannya. Mimpi raja tersebut dengan benar. Sehingga raja memanggil Nabi Yusuf. Dan dikatakan Yusuf ayuhat siddiq aftina. Wahai Yusuf. Wahai orang yang jujur. Beri kami fatwa tentang mimpi ini. Lihat hadirin, kejujuran itu barang langka. Tapi barang yang sangat mahal. Lebih mahal dari emas. Kita tahu kalau emas itu diuji kemurniannya. Dan pasti akan tetap diuji itu hanya untuk mengetahui kadarnya ini 23 karat atau 24 karat. Kalau yang emas palsu nggak diuji pun akan tampak dengan sendirinya akan berubah kondisinya, warnanya, luntur. Kalau emas tetap emas. Sehingga kita mukmin pun demikian. Kenapa Allah uji kita mukmin? Allah katakan dalam suratul Ankabut. Asiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadzibin. Allah sebut dalam ayat ini, apakah kalian manusia mengira Allah akan membiarkanmu begitu saja? Setelah engkau mengaku beriman, Allah tidak uji kalian. Sungguh Allah telah uji mereka orang sebelum kalian akan keimanan mereka. Allah uji sehingga nyata bagi Allah siapa mereka yang jujur Siapa mereka yang dusta? Na'yafila barakallahu fikum. Ujian yang berat bagi seorang mukmin adalah di antara dua. Satu ujian perintah Allah, satu ujian larangan-larangan Allah. Sanggupkah kita menjalankan perintah Allah? Yang kedua, sanggupkah kita meninggalkan apa yang Allah larang? Nah, di situ maka jujur kita akan diuji. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qurtubi, as-sidqu huwa alladhi yuhaqqiqu bi fi'li ma yaqulu. Jujur itu adalah orang yang mewujudkan, merealisasikan dengan perbuatannya apa yang diucapkannya dengan lisannya. Dan Allah Azza wa Jalla telah membuktikan apa yang Allah firmankan dan Allah sebutkan dalam Al-Quran itu semua ada bukti nyata dan terjadi. Baik sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Sehingga Allah katakan dengan mensifati dirinya. Watammat kalimatu rabbika sidqaw wa adala. Dan telah sempurna kalimat Allah. Rabbmu. Dengan benar, jujur semuanya. Berita yang diberitakannya, adil semua hukumnya sehingga yafila barakallahu fikum. Tidak ada perubahan-perubahan di dalamnya dan terbukti apa yang Allah beritakan semua terjadi. Dan semua yang diberitakan akan terjadi yang di akhirat nanti. Allah beritakan kepada kita, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama semua yang ada di bumi ini. Sehingga seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, sains dan teknologi yang ada, manusia tidak bingung, tidak pusing memberikan nama penemuan-penemuan baru. Kayak kita memberi nama hasil yang ada di bumi, sekian akar berbeda-beda. Dari mulai kencur, jahe, kunir, macam-macam. Kok orang bisa memberi nama beda-beda? Karena ilmu yang Allah ajarkan. Ya, bisa membedakan dan tahu nama-nama semua sampai bisa mendapatkan hikmah atau keutama atau e, kasiatnya ini ini ini untuk apa? Itu semua ilmu dari Allah dan Allah sudah beritakan dan ini bukti. Kita bisa lihat di muka bumi ini. Bukan karena kita manusia ini pandai, itu semua dari Allah. Allah sudah ilhamkan pada kita manusia. Yang mau belajar meneliti dapat, yang tidak ya nggak dapat. Ini satu contoh bahwa apa yang Allah ucapkan pasti benar, apalagi berita nanti di akhirat. Allah janji kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur luar biasa. Nayafila barakallahu fikum. Beliau Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita dalam hadis tentang sekian banyak keutamaan jujur. Kalau tadi Allah sebutkan kisah para ambia, dengan ahlak utama yang ada pada mereka jujur dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah Allah jaga dari awalnya sampai belum beliau menjadi Rasul belum diangkat menjadi Rasul 40 tahun beliau sebelum menjadi Rasul sudah dikenal dengan julukan yaitu apa? Sadiqun wa'dil amin orang yang jujur orang yang selalu menepati janji orang yang dapat dipercaya. Ini gelar yang ada pada beliau. Sehingga ketika beliau tiba-tiba menyerukan la ilaha illallah kayak Abu Jahal itu ya dia itu mengatakan orang yang selama ini 40 tahun dikenal dengan kejujurannya mana mungkin tiba-tiba dia akan berdusta dengan nama Allah sebenarnya dia mengakui kejujurannya tapi karena kesombongannya membuat dia mengingkari ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena gengsinya. Kalau dia jujur mau mengakui dan mau tunduk, selamat. Tapi belum dapat hidayah. Nah, ya fila barakallahu fikum sehingga kita ikuti sifat ini mari kita ambil. Dan Allah Azza wa Jalla siapapun yang memiliki sifat ini laki-laki atau wanita dari kita mukminin pasti akan dapatkan sama Hingga beliau bersabda dalam hadis, beliau berkhutbah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiallahu anhu. Satu hari Nabi SAW berkhutbah menghadap kepada kaum mukminin dan beliau menyeru kepada kaum mukminin. Beliau mengatakan, "Admanuli sitan min fusikum, Wahai kaum mukminin, kalian jagalah enam perkara dari diri kalian adman lakumul jannah aku jamin kalian surga beliau katakan pertama usduku idha hadastum jujurlah kalian ketika kalian bicara ini pertama yang kedua wa'afu idha wa'adtum kalian penuhi bila kalian berjanji atau mengadakan perjanjian yang ketiga, wa adu idza tumintum. Kalian tunaikan amanah jika kalian diberi amanah. Yang keempat, wahfahu furujakum. Kalian pelihara kemaluan kalian. Yang kelima, beliau berpesan wa absorakum. Tundukkan pandangan kalian. Yang ke Berikutnya adalah wakufu aidiakum dan tahan tangan-tangan kalian. Ini enam perkara yang harus selalu kita ingat. Dengan kita jaga perkara ini, beliau katakan aku jamin kalian surga. Dan yang pertama adalah apa? Ucapan kita. Bicaralah yang jujur. Karena sungguh orang itu kalau dia bicara sudah jujur, perbuatannya akan mengiringi apa yang diucapkannya. Dan ini sebagai apa? Karunia Allah. Setelah jujur dalam bicaranya. Lihat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Di situ Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum dengan ucapan benar yang ini akan menjadikan apa? Akan memperbaiki amal-amal kalian. Dari lisan. Nah, akan menjadikan amalan seorang itu menjadi baik. Orang kalau lisannya sudah dusta, otomatis amalannya juga dusta. Walaupun dia mungkin bisa mengelabui manusia, tapi akan tampak kedustaannya. Contohnya orang-orang munafik. Walaupun mereka itu mengelabui manusia, seakan-akan mereka sama dengan mukminin, tetap Allah bedakan. Kenapa? Mereka tidak jujur apa yang diucapkan dalam lisannya tidak ada seperti kenyataannya. Makanya Nabi bersabda bahwa ayatul munafik salasun, tandanya munafik tiga. Dan pertama, idha hadasa kadiba. Ketika bicara ia dusta. Allah sebut dalam awal surat Al-Baqarah. Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah sampaikan ada di antara manusia dia berpura-pura mengaku iman kepada Allah, mengaku iman pada hari akhir, Padahal mereka tidak beriman kata Allah. Itu munafikin. Mereka mengelabui, menipu, menipu Allah dan mukminin. Tapi Allah katakan mereka sebenarnya tidak menipu kepada kalian mukminin, mereka menipu diri sendiri. Naya ya fila barakallahu fikum, tidak boleh kita mukmin memiliki sifat ini. Dusta dalam bicara. Ya fila barakallahu fikum. Pesan beliau, jaga enam perkara tadi. Dalam bicara, ketika janji tepati, ketika diberi amanah, tunaikan aman dengan baik. Jaga kemaluan. Tundukkan pandangan. Karena orang ketika pandangan tidak tertunduk, berat untuk menjaga kemaluan. Tapi kalau bisa menundukkan pandangan akan ringan menjaga kemaluan. Kemudian tahan-tahan kalian. Dan ya fila barakallahu fikum. Di antara tingkatan-tingkatan dalam jujur atau macam-macamnya jujur ini ada beberapa. Yang pertama, kita dituntut jujur di dalam hati kita sendiri. Yaitu dalam niat. Allah Azza wa Jalla maha tahu sampai pun yang dalam hati belum kita ucapkan. Allah sudah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita ini. Hingga dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla sampaikan, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kata Allah kami beri dia jatah di dunia. Ya. Dan tidak Allah rugikan mereka. Allah tidak merugikan kita. Allah beri. Namun karena dia menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat, tidak berkeinginan akhirat, Allah katakan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan Orang-orang yang seperti ini niatnya hanya dunia tujuannya Walaupun manusia tidak menyangka kalau dia tujuan dunia, taunya manusia dia beramal amal soleh. Tapi dia di balik itu menyembunyikan dalam hatinya niat-niat tertentu, dunia yang dia cari. Allah katakan bagi mereka tidak ada di akhirat kecuali neraka. Wahabi ma fiha wa batilu makanu ya'malun. Hapus semua apa yang mereka perbuat di dunia tidak ada nilainya dan batal semua apa yang mereka perbuat dari amalan solehnya. Nafs Allah selama afiyah. Sehingga hadirin, Rasul SAW mewanti-wanti pada kita. Jangan sampai kita membuat satu kedustaan dalam agama. Iyakum wa muhdasatil umur. Hati-hati dalam perkara agama ini jangan bikin perkara yang baru yaitu perkara yang tidak ada perintah, tidak ada dasar dari Nabi SAW, perintah maupun contoh. Beliau katakan, Kula muhdasatin bid'ah. Wa kula bid'atin dolala. Yang baru itulah bid'ah. Yang bid'ah itu yang sesat, kata beliau. Saking sayangnya beliau kepada kita. Nah kalau kita ternyata nekat, terus-terus kita mengikuti perkara ini dengan anggapan, oh ini kan bid'ah hasanah Hadirin, silakan kalau terus mengikuti yang seperti itu, tapi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri nantinya. Ketika Allah sudah bangkitkan kembali kita di yaumil qiyamah, kita menuntut apa? Apakah kita bisa menuntut ya Allah saya sudah beramal soleh banyak aku lakukan di dunia. Tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi hadirin? Itulah yang Allah katakan, "Kulau nabiukum bil aksarina a'mala." Maukah aku beritakan kepada kalian tentang siapakah manusia paling rugi di dunia? Amalnya. Allah katakan dalam soal kahfi ini, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya." Itu mereka orang-orang yang keliru, yang sesat amalnya di dunia. Wahum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a tapi mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baik amalan. Nah, ikhfila barakallahu fikum. Kalau kita mau jujur, mengikuti yang diajarkan Allah dan Rasulnya selamat. Tapi kalau kita membuat kedustaan, ini akan menyengsarakan kita sendiri. Taib, ini kita lihat. Yang pertama, jujur dalam hati berkenaan dengan niat yang hanya Allah yang maha tahu, kemudian kita sendiri yang mengakui sendiri jujur apa tidak jujur, apa tujuan kita beramal. Dan wafila barakallahu fikum kan sudah Allah katakan wa intu bedu ma fi anfusikum autufuhu yuhasibukum bihillah. Engkau mau mengaku tidak mengakui Allah kan hisab. Yang tersembunyi pun yang tampak dalam dirimu. Dan dalam suratul A'raf tentang jujur dalam niat ini Allah Azza sampaikan kepada kita supaya menjadi koreksi bagi kita. Man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Allah katakan dalam ayat ini, man kana yuridul ajilah siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami segerakan baginya bagian dunia. Apa yang kami kendaki terhadap orang yang kami inginkan. Hadirin, walaupun kita ingin meraih dunia, ingin meraih kedudukan jabatan di dunia, kalau Allah tidak menginginkan itu untuk kita nggak bakal kita dapat. Karena Allah katakan, ya, manasya liman nurid apa yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan. Nah, ini yang harus kita mukmin sadari. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang mengejar dunia. Rugi kalau kita beramal soleh, tujuannya dunia. Walaupun orang melihat kayaknya kita baik-baik, tapi di balik itu ternyata tidak ada nilainya. Karena kita inginnya dunia. Dan Allah katakan, Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam tempat di mana ia terhina di situ. Dia sengsara. Sebaliknya, waman aradal akhirah wasa'alaha sa'yaha. Siapa orang yang benar-benar jujur menginginkan akhirat dan dia memang berbuat untuk dapat akhirat mengikuti petunjuk, dia jujur mengikuti Nabi SAW wa mukminun dia beriman faulaika kana sa'yuhum mashkura itu mereka orang yang langkahnya jujur Na'yafila barakallahu fikum. Orang-orang yang seperti ini Allah berikan kepada mereka dengan kejujurannya yang lebih baik daripada dunia dengan semua yang ada. Ya. Allah sampaikan demikian dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16. 15, 16. Allah sampaikan di situ perintah firman Allah Taala dalam ayat 16, "Qul unabbi'ukum bi khairin min dalikum." Allah katakan, katakan wahai nabi, Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia dengan semua kenikmatan dunia yang kalian inginkan? Yang kalian sukai? Karena pada surat Ali Imran ayat yang ke-14 Allah menyebutkan tentang perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Nah di ayat ini Allah sampaikan, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari semua itu yang kalian sukai dari dunia. Lilladzina taqaw bagi mereka orang-orang yang bertakwa inda rabbihim jannatin tajri min anhar. Allah beri bagi mereka balasan surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Khalidina fiha kekal mereka di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun waridwanu minallah Allah beri mereka istri-istri bidadari yang suci. Allah beri bagi mereka riba Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat semua apa yang diperbuat oleh kita hamba ini. Nah, Na'yafila barakallahu fikum. Allah sebutkan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar berucap ya Allah, kami iman. Ampuni kami ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin. Allah sebut mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang jujur. Hadirin, niat ini nggak ada yang tahu. Setelah Allah Azza wa Jalla, kita sendiri tentunya. Apa tujuan di balik amal kita? Nas Allah sama afiyah. Karenanya ya filah kalau kita inginkan dunia berarti dapat dunia dan dapat akhirat waliyullah. Yang kedua, jujur dalam lisan, dalam ucapan. Kita dituntut seperti firman Allah tadi dalam suratul Ahzab ayat ke-70 untuk kita berkata jujur. Dan ya filah barakallahu fikum. Karena apa? Setiap ucapan kita dicatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladai atid. Apa yang kita ucapkan tercatat oleh malaikat raqibun atid kata Allah. Dan beliau wanti-wanti kepada kita iyyakum wadh fa inna dhon akzabul hadis. Hadis Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan dalam hadisnya bahwa hati-hati kalian dari kata prasangka. Dari prasangka atau dhon menuduh berprasangka karena prasangka ini sedusta-dusta ucapan. Begitupun di zaman kita sekarang ini hati-hati kita bicara. Jangan sembarang kita menukil berita kata Nabi SAW. Kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bikuli sami'a. Cukup seorang dikatakan dia dusta ketika dia mengatakan semua apa yang didengar. Nah sekarang kan kita bisa dengar berita, bisa lihat berita dalam dunia maya. Jangan kita ya mudah untuk menebar berita yang belum kita tabayun, kita belum tasabut. Tadi kita diingatkan dalam surat Maghrib. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman jika datang padamu berita, tabayun dulu. Tasabut dulu, pastikan dulu berita kebenarannya. Karena ini akan menimpa kepada kita penyesalan akhirnya musibah dan petaka besar terjadi disebabkan karena apa? Ucapan dusta. Hadirin barakallahu fikum. Orang yang jujur cukup sekali bicara akan terbukti kejujurannya dan akan menjadi baik akhirnya. Walaupun di awalnya orang menuduh dia dengan sekian tuduhan dan kedustaan banyak dituduhkan kepada dia, kalau dia jujur, maka akhirnya Allah akan angkat derajatnya dan manusia akan mencintainya, akan mendekat padanya, akan memuliakannya. Contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang awal-awal dari kaumnya mendekatnya, hampir semua musuhinya. Selain Abu Bakar As Siddiq radhiallahu ketika itu. Mereka menuduh berbagai tuduhan keji. Tapi Allah hanya mengatakan kepada beliau dalam Al-Quranul Karim, Wasbir ala ma Sabar engkau Nabi atas apa yang mereka tuduhkan, mereka katakan padamu. Beliau jujur, terus beliau mengajak mereka dengan ikhlas. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, kebenaran dakwah beliau pun akhirnya terus berkembang dan orang pun mencintainya, beriman dengannya, menjadi pembelanya. Terus itulah bukti bahwa jujur walaupun awalnya berat tapi akhirnya orang itu menjadi mulia. Tapi orang yang dusta dengan kedustaannya akhirnya Allah hinakan. Contoh Firaun. Kayak apa upaya Firaun untuk meyakinkan dirinya sebagai penguasa bahkan mengatakan ana rabbukumul ala, mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi itu kan pengakuan yang tidak benar. Ucapan yang nggak benar. Akhirnya Allah hinakan dia dan para pengikutnya. Binasa. Naya barakallahu fikum. Orang dusta itu harus apa? Mencari pembenaran, mencari pembelaan untuk membenarkan dan untuk bisa ada yang bela. Tapi sekali lagi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa famalahu min mukrim." Prinsip yang harus kita pegang, siapapun orang yang kalau Allah hinakan dia, nggak mungkin ada satupun yang akan memuliakannya. Ya, Walaupun awalnya banyak orang yang dekat dengannya, banyak pembelanya, banyak pengikutnya, setelah ditahu dia pendusta, orang menjauh. Memusuhi, membenci. Tapi orang yang jujur walaupun awalnya orang benci, akan berubah. Menjadi dekat, menjadi senang, menjadi cinta. Itulah buah dari kejujuran. Na'yafilal barakallahu fikum. Kemudian berikutnya jujur ya di dalam niat ini pula disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kabar gembira bagi kita dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah SAW man sa'alallah ta'ala asyhadah syahadah bisidqin balaghahu Allah manazil asy-syuhada fa in mata ala firashih Beliau bersabda, barang siapa yang niat dalam hatinya ingin mendapatkan mati syahid dengan jujur niatnya benar niatnya Allah akan sampaikan ia pada derajat orang yang mati syahid walaupun ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya dan itulah hadirin Allah katakan dalam suratul hadid walladzina amanu billahi wa أولئك ulaika humus siddiqun عند inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum orang-orang yang mereka beriman kepada Allah ikhlas ya dan beriman kepada rasulnya ittiba maka mereka itulah orang-orang yang jujur dan para syuhada orang-orang yang mati syahid di sisi Rabbnya Allah beri mereka pahala yang besar dan cahaya mereka terpancar. Itu janji Allah Azza wa Jal dan yang membedakan mana orang-orang yang jujur dan mereka orang-orang yang tidak jujur. Dan Allah katakan, "Walladzina ja'a bisidqi" yaitu Rasulullah SAW membawa agama ini, membawa Al-Qur'an, wasaddaqa dan orang yang membenarkannya itu para sahabat radhiyallahu anhum Ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang takwa. Dari sini kata Imam Ibnu Qayyim taala, orang-orang yang jujur itulah orang-orang yang takwa. Sehingga ahlul bid'ah, sekali lagi ahlul bid'ah tidak ada pada mereka takwa. Andekan mereka ada ketakwaan, tentu tidak akan berani melakukan satu kedustaan. Jangankan dusta kepada Allah, pada manusia pun nggak berani. Tapi ini malah berani-beraninya berdusta atas nama Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi SAW. Itulah. Sehingga tidak ada pada mereka takwa. Dan yang dikatakan mereka yang takwa, yaitu orang yang membawa kebenaran Nabi SAW dan yang membenarkan itu para sahabat. Sehingga kita diperintahkan Allah dalam ayat tadi, kunu ma'asadikin. Kalian jadi bergabung dengan mereka. Nah hadirin, keberhasilan kita dalam meneladani mereka, mengikuti ya pendahulu kita, Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, kita akan digolongkan bersama mereka. Lihat firman Allah. ومن Allah من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Allah sebut dalam ayat ini siapa yang beriman kepada siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya yakni terbukti jujur taat kepada ikhlas taat pada Rasul dan itiba ya pastilah orang ini akan Allah golongkan bersama mereka orang-orang yang Allah beri mereka nikmat siapa mereka an-nabiyyin para nabi siddiqin orang-orang yang jujur. Yang ketiganya syuhada orang-orang yang mati syahid dan yang keempat solehin orang-orang yang soleh. Ya fila barakallahu fikum kejujuran kita dalam niat, jujur kita dalam ucapan. Ini semua akan membawa pada kebaikan yang besar. Dan yang ketiga adalah jujur ketika kita apa? Berazam. Kita punya keinginan baik, kita wujudkan dengan jujur. Jangan kita cuma pura-pura ingin baik tapi tidak ada nyata. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an satu contoh. Ya. Dalam Al-Qur'an itu kisah dari paman Anas bin Nawar yang ketika itu terlambat dalam perang Badr. Sehingga dia berazam kalau ada peperangan lagi akan kubuktikan kepada Allah. Akan kutunjukkan bagaimana dirinya sehingga Allah sebutkan ucapan ini dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaku ahadullah alaih. Ada di antara laki-laki mukminin itu sahabat lil anhum, orang yang jujur dia menepati janjinya kepada Allah. Sehingga dalam perang yang berikutnya setelah lewat perang berapa perang Uhud dia mengikuti peperangan dan dilihat dari yang gugur termasuk ya paman dari Anas bin Naudar ini beliau terluka sampai tidak bisa dikenali tidak bisa dikenali kecuali tahu dari jarinya ada tandanya khusus di jarinya dari situlah kenapa saking banyaknya luka menganga dan itu yang kemudian dikatakan Allah Azza wa Jalla ada orang-orang yang jujur karena dia benar-benar ingin dapatkan mati syahid, ingin mendapatkan ya, kesempatan meraih surga yang di waktu perang Badar dia luput, dia buktikan di perang yang berikutnya. Begitu Allah akan penuhi keinginannya. Maka ada dalam hadis, kalau benar kita ingin mati syahid, dapat. Jangan kita cuma aku ingin mati syahid. Begitu ada perang, lari. Jangankan perang, taklim saja malas. Jangan sampai begitu. Ya, ya fikun dan memang kita nggak boleh berandai-andai ketika kita ngaji tentang syahid, uh pahalanya besar. Kita berjanji berkata, saya ingin mati syahid. Hadirin kata Nabi, la tamannau al adu. Jangan sekali-kali kalian berharap ingin jumpa musuh. Perang maksudnya. Karena apa? Bisa jadi ketika kita nggak ada musuh kayak nyali besar paling berani akan maju Begitu lihat musuhnya besar, hilang nyalinya, lali ke belakang mundur. Jangan sampai. Tapi belum bimbing. Kalau ternyata kalian harus berhadapan dengan musuh, ucapkan doa. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, ihzimhum mansurna alaihim. Ini doanya untuk kita mukmin. Jangan lari. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Terus yang keempat, jujur dalam kita apa? Bermuamalah. Kalau kita jujur dalam bermuamalah, kita dapat barokah yang luar biasa barokahnya. Lihat sabda Nabi SAW. Al-bay'ani bil khiyar. Malam yatafarraqa. Orang yang transaksi jual beli itu boleh dia untuk tawar menawar. Dua orang yang jual beli ini tawar menawar boleh silakan. Fa'in sadaqa bayana kalau dua-duanya jujur dalam transaksinya yang punya barang menjelaskan barang saya begini begini begini yang ini juga jujur ingin beli memang bukan ingin ngacokan harga ya masih jadi ngaco harga apa? Dia tawar dengan harga tinggi tapi dia nggak beli supaya orang yang di belakang berat untuk membelinya. Atau dia ada misi lain, nggak jujur, jangan. Nah kalau dua-duanya jujur, ya beliau katakan maka burika lahuma fi ba'ima Allah berkahi keduanya dalam transaksinya Wain kata mau kazaba, tapi kalau dua orang ini dusta menyembunyikan yang punya barang aib-aib barangnya, yang ini juga dusta, tidak jujur dalam beli dan dalam menawar, muhikat barakatu ba'ihima, hapus barokah transaksi keduanya. Hadirin barakallahu fikum, jujur, selalu membawa kebaikan. Apalagi ada pada seorang pemimpin Masya Allah, barokah nantinya rakyatnya. Kalau kita suami, barokah keluarganya. Ini berkat dari kejujuran. Dan yang fila barakallahu fikum berikut kita akan sampaikan sedikit tentang buah daripada buah kejujuran atau fadilah daripada fadilah kejujuran. Belum ada? Sedikit lagi. Pertama dalam hadis berikut ini. Orang yang jujur akan menduduki tempat yang paling afdol di kalangan manusia yang paling utama. Dikatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu, beliau berkata, "Kila li Rasulillah SAW." Dikatakan pada beliau Rasulullah SAW, "Ayun nasi afdol." Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Apa jawab beliau? Beliau jawab dengan kalimat singkat, "Kullu mahmumul qalbi saduqul Setiap orang yang bersih hatinya, jujur lisannya, itu manusia yang paling top, manusia yang paling utama. Bersih hatinya, ya tidak ada hasad, hikat, tidak ada kiber, ujub, tidak ria, sum'ah, bersih dan tidak ada bakhil. Bersih hatinya, jujur lisannya. Hadirin, lisan jujur dari hati bersih. Dan ini akan selalu satu paket ini satu bergandengan terus. Tapi kalau hati sudah tidak jujur, lisan pun akan dusta. Seperti itu keadaan orang munafik dan disitulah bedanya mukmin dan munafik. Yang kedua, jujur ini akan menjadi sebab kita meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Ini lebih besar lagi tentunya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, In ahbabtum ayuhibbakumullah ta'ala wa rasuluh fa'addu idha tumintum wasduku idha hadastum. Kalau benar kalian ingin mendapatkan cinta Allah, dicinta Allah dan Rasulnya, maka kalian hendaknya tunaikan amanah jika kalian diberi amanah. Dan kalian jujur ketika kalian berbicara. Ini pasti kalian akan dapat cinta Allah dan Rasulnya. Na'yofila barakallahu fikum. Orang yang jujur, tenang. Tapi orang dusta tidak akan pernah tenang. Hingga yafila barakallahu fikum. Dari cucu Nabi SAW yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Belum mengatakan hafidtu min Rasulillah SAW. Aku hafal betul apa yang ku dengar dari Rasulullah SAW. Ucapan beliau. Itu apa? Dak mayaribu ila malayaribu Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Nabi berpesan, tinggalkan apa yang meragukanmu, lakukan apa yang tidak meragukanmu. Sungguh jujur akan membuat tentram hati, tenang jiwa, sedangkan dusta akan bikin guncang, gundah jiwa. Dia tidak akan pernah tenang. Orang yang dusta itu dengan sendirinya dia kayak diintelin, kayak diawasin, kayak dilihat orang, kekhawatiran muncul sehingga dia contoh saja hal yang mungkin Bapak ya saudara kalau orang dari kebun pikul pisang bukan punya sendiri pasti tengok-tengok ada yang lihat enggak bawanya aja sudah was-was jangan sampai dilihat orang jangan sampai ketahuan ini orang nyuri tapi dengan kita sendiri punya kebun kita petik kelapa petik pisang di kebun dengan bangga kita bawa pulang senang hati kita dilihat orang betul tapi kalau yang nyuri, khawatir dilihat orang. Apalagi ketemu yang punya. Karena sudah isya, monggo adzan rumin. Siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fillah, azza Allah azza wa jalla sampaikan pada kita, maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak mungkin membiarkan kalian seperti apa adanya kalian. Hatta yamizal khabis minat tayyib. Sehingga Allah akan pisahkan. Mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita lihat di tengah-tengah Rasulullah SAW masih hidup bersamanya para sahabat dan anum ada golongan munafikin. Dan Allah kisahkan dalam Al-Quran sebelum ayat yang tadi untuk perintah kita menjadi orang yang jujur. Kisah tentang tiga sahabat yang mulia. Ketika perang tabu, di mana Nabi menyuruh mereka untuk bersiap. Untuk persiapan perang tabu. Orang-orang munafik itu berat. Mengikuti peperangan di musim panas yang sangat. Jarak yang amat jauh, bekal yang lagi sedikit persiapan atau bekalnya karena peceklik. Dan ada di antara mereka juga sahabat yang mulia, jujur, tidak ikut perang dan tidak ada alasan. Sehingga Allah mengkisahkan kejujuran mereka membuat mereka dapat pertolongan Allah. Yang semula mereka itu amat berat menanggung boykot Nabi SAW. Tidak diberi salam, tidak ditegur dan sebagainya. Siapa mereka? Seperti Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Maralah bin Rabi'ah. Tiga sahabat ini tidak seperti munafik. Sehingga datang dari Allah Ta'ala setelah masa berlalu baik kepada Nabi SAW pembelaan langsung dari Allah diterima taubat mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk contoh bagi kita mereka benar-benar jujur, tidak ada alasan dan mereka tidak bikin alasan. Sedang orang munafik, Datang Nabi SAW dari perang Tabuk, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami begini-begini." Semua sudah diberitahu oleh Allah ini munafik. Nabi tidak hiraukan mereka. Dan mereka dapat ayat innal munafiqina fiddarkil asfal minan nar. Ini ngeri mereka. Sedangkan orang-orang yang jujur karena mereka dicinta Allah dengan kejujurannya. Hadirin, Allah nggak mungkin menyanyikan hamba yang dicinta. Jangankan Allah Azza wa Jal, kita saja ya punya dua anak, satu suka ngelawan, rewel, suka bantah, suka durhaka, yang satu nurut. Kira-kira kita lebih cenderung kemana untuk membela? Pasti yang nurut, pasti yang kita cinta. Ya, Begitu kita punya karyawan yang satu taat nurut, satunya suka bolos, pasti beda. Kita lebih suka yang yang taat tentunya lebih-lebih Allah Azza wa Jal. Makanya Allah bela mereka para sahabat yang taat, selalu jujur dalam bicara, tidak mengada-ada. Sehingga datang ayat tentang mereka, taubat Allah terima dan mendapatkan kabar langsung dari langit. Taubatnya diterima Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW pun dan para sahabat yang lain mengucapkan selamat bagi mereka dan kembali mereka diangkat derajatnya Sampai turun ayat untuk mereka Masya Allah. Baik itu buah kejujuran. Di dunia Allah angkat derajat mereka. Belum lagi di akhirat. Allah janji bagi mereka surga. Di dalamnya bidadari. Di dalamnya mereka dapat keriduan Allah. Dan derajat yang tinggi. Masya Allah hadirin. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun bagi mereka ampunan sehingga aman dari neraka. Waris pun karim bagi mereka rizki yang mulia. Tentunya kita mukmin inginkan seperti itu. Nah, kalau kita jujur, benar ingin seperti itu, Allah akan beri. Tapi kalau kita setengah-setengah apa iya? Apa benar ayatnya? Nah, kalau kita sendiri tidak jujur, dan kita tidak ada upaya untuk membuktikan kejujuran kita. Kita mukmin tapi lima waktu dipanggil kita cuma dua waktu yang datang atau mungkin malah nggak datang. Mana jujurnya? Ada maksudnya lima kali dipemandangkan kita cuma datang dua kali atau mungkin malah nggak datang sama sekali. Mana jujurnya? Jangan kita kayak mereka Allah sudah pisahkan kalau orang mukmin para sahabat lima waktu datang Buktikan jujur mereka Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna dan rasulullah. Mereka ikhlas, mereka ittiba. Tapi munafikin Allah katakan idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nas ketika mereka berdiri solat, mengikuti sholat. Mereka itu dalam keadaan malas-malasan. Mereka riak kepada manusia sehingga berat kalau mereka sholat malam, sholat isya sama sholat subuh mereka berat, mereka nggak datang. Yang dikatakan Nabi SAW, kalau salat yang paling berat salat bagi munafikin salat atama, salat isya. Mereka anggap pak malam kok gelap, orang nggak tahu kalau kita nggak sholat. Kalau siang mereka datang sholat, riak mereka. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini buah daripada kejujurannya. Allah akan beri dia kecintaan dan sebab jujur kita dapatkan barokah tadi Apalagi kalau dalam keluarga suami istri sama-sama jujur, insya Allah barokah keluarganya, sakinah mawaddah rahmah rumah tangganya. Ya, yang berikutnya jujur akan menjadi sebab kita masuk dalam surga Allah Azza wa Seperti dalam surat Ali Imran tadi. Dan sekian banyak ayat tadi disebutkan tentang orang-orang yang jujur. Mereka ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para ambia, bersama para syuhada Itulah golongan siddiqin. Allah masukkan dalam jannah bersama para ambia. Sehingga kita diperintah, jadilah kita bersama mereka. Jadilah kita seperti mereka. Dan hadirin, Nabi katakan, Inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh jujur akan mengantarkanmu pada kebaikan dan kebaikan ini akan mengantarkan engkau ke surga Allah. Sebaliknya, iyyakum wal kadib, janganlah kau dusta. Inal kadiba yahdi ilal fujur. Dusta akan membawa pada perbuatan durhaka. Wa inal fujur yahdi ilanar. Dan ini akan membawamu ke neraka akibatnya Wa wal'iyadzubillah. Maka sengsara orang yang dusta di dunia dan lebih sengsara ketika di akhirat kelawan iazubillah. Berikutnya hadirin barakallahu fikum orang yang jujur. Ya, Allah akan beri dia hidayah, dibimbing dengan kejujurannya kepada apa? Kebaikan-kebaikan amal. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan bimbing dia pada kebaikan dengan kejujurannya. Kemudian Allah menyanjung mereka, orang-orang yang jujur di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Allah muliakan mereka dan Allah angkat derajatnya. Itulah orang-orang yang jujur di akhiratnya. Dan ya fila barakallahu fikum. Orang-orang yang jujur tentram hidupnya. Seperti sabda Nabi SAW tadi, kalau dusta nggak akan pernah tenang hidupnya. Orang dusta akan selalu cari pembelaan dan pembenaran. Sehingga dia akan berusaha bagaimana untuk orang bisa yakin dengan kedustaannya. Dia bikin dusta lagi yang lebih berat. Tapi orang yang jujur, biar orang nggak percaya awalnya, dia diem. Orang akan tahu ketika dibongkar dan terbongkar dia jalannya jujur, orang cinta. Tapi orang begitu terbongkar ternyata dia dusta, orang lari. Dan orang jengkel, marah dengan dia. Itu akibat jelek, kejelekan. Akibat baik, pasti kebaikan. Cara orang Jawa, Pak. Becik ke titik, olok ketor. Itu pasti. Barakallahu fikum dan hadirin yang dimulai Allah Ta'ala. Akibat daripada kejujuran, sekian banyak kebaikan yang Allah janjikan Enam hadirin dan yang paling utama orang yang jujur berakhir dengan husnul khotimah. Itulah orang-orang yang istiqomah, jujur dalam imannya. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Sampai kapan kita harus jujur? Sampai ajal kita datang. Sampai kematian itu tiba. Sehingga Allah katakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, semoga hadirin Allah anugerahkan pada kita sifat jujur dan Allah jadikan kita bersama orang-orang yang jujur. Kita mohon kepada Allah. Dan sampai di sini mungkin karena waktu sudah habis, kami juga mohon diri mohon pamit. Kami terbatas waktu dan sudah ya buru-buru karena harus kejar kereta jamnya sudah mepet. Terima kasih, mohon pamit dan mohon doa semoga kami selamat perjalanan bisa kembali insyaallah lain kesempatan untuk kita saling munasah di tempat yang ini. Mohon maaf kalau tutur kata kami kurang berkenan, keliru dari kami, kami tobat pada Allah yang benar dari Allah semoga Allah menerima tobat kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.